Hukum asal hubungan antara negara Islam dengan negara kafir itu adalah hukum asalnya al-harbu, perang. Sedangkan damai, adanya perdamaian itu adalah halah istisnaiyah, kondisi-kondisi pengecualian yang dibolehkan pada kondisi-kondisi tertentu yang untuk tujuan maslahat kepentingan kaum muslimin. Dan yang melakukan juga adalah imam kaum muslimin. Hmm. Jadi kalau ada orang pada zaman sekarang yang mengatakan bahwa hukum asal hubungan antara e, darul Islam dengan darul kufri dengan bentuk dengan berbagai macam bentuknya adalah damai sedangkan perang adalah kondisi hanya untuk membela diri saja itu adalah pemahaman yang bertolak belakang dengan nusus syar'iyah yang muhkamah yang ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mentakrir uh, hukum asal ini dalam banyak sekali nas-nas syar'i. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, hmm. "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah." Dalam ayat yang lain, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan perangilah mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu hatta la takuna fitnah. Sampai tidak ada fitnah. Para ulama tafsir mengatakan fitnah adalah asyirku. Fitnah adalah asyirku. Sampai tidak ada syirik kembali. Dan sampai ketundukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka mendirikan salat, dan mereka menunaikan zakat. Kemudian bila mereka telah melakukan hal itu, telah bertauhid, salat dan zakat, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku. Di sini Rasulullah SAW menetapkan goyah adanya qital, adanya harbu terhadap orang-orang musyrik itu sampai mereka meninggalkan kemusyrikannya sampai mereka masuk Islam. Berarti illah alasan hukum yang menyebabkan orang kafir, orang musyrik itu diperangi adalah al-kufru, adalah asyirku, bukan al-hirabah, bukan karena memerangi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum Kemudian bila bulan bulan haram itu telah berlalu, bulan e, tenggang waktu yang ditetapkan oleh Rasulullah terhadap orang-orang musyrik itu empat bulan, fasihu fil ardi arba'at ashurin. Mereka diberikan waktu empat bulan. Kalau bulan-bulan tersebut telah berlalu maka bunuhilah orang-orang musyrik ya al musyrikin faqtulul musyrikin haits wajadtumuhum bunuhilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dapatkan mereka tangkap mereka kepung mereka intai mereka di setiap tempat pengintaian kemudian bila mereka mendirik mereka tobat mendirikan sholat dan menunaikan zakat maka beri mereka jalan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqatulul musyrikin Bunuhilah orang-orang musyrik. Ketika suatu hukum dikaitkan dengan isim mustaq, isim mustaq dengan musyrik adalah mustaq, bukan isim jamid. Beda dengan zaid, itu adalah isim jamid. Tapi mustaq, isim fa'il, isim maf'ul itu menunjukkan bahwa alasan hukum itu ada pada isim tersebut. Musyrik adalah mustaq dari syirik. Berarti alasan diperanginya itu dibunuh, alasan dibunuh ya asyir. Oleh sebab itu setiap orang musyrik adalah diperangi, dibunuh. Kecuali kalau mereka orang-orang yang dikecualikan oleh nas-nas Al-Quran. Oleh sebab itu setiap orang musyrik, siapapun dia baik orang musyrik Ubad al-Awasan ataupun mereka ahlu kitab pada dasarnya masuk dalam ayat ini faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum bunuhilah mereka bunuhilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dapatkan berarti sebenarnya hukum asalnya nas ini umum mencakup ahli kitab akan tapi ahli kitab Yahudi dan Nasrani dikhususkan dari keumuman ayat ini bahwa kita mereka bukan sampai mereka masuk Islam, tapi sampai mereka bayar jizya. Kalau selain mereka adalah diperangi sampai mereka masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, ya diperangi. Tapi kalau ahli kitab dihususkan dengan ayat yang lain, qatilul الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا ma اللَّهُ wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum sabirun. Di sini memerangi ahli kitab sampai hatta yu'tul jizyah. Kalau tadi Rasulullah SAW mengatakan sampai apa? Eh, umirtu an uqatilanas hatta yashhadu an la ilaha illallah orang musyrik diperangi sampai mereka masuk Islam. Ayat tadi juga faktul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qadulahum kula marfad fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Goyahnya adalah sampai mereka masuk Islam baru dihentikan pembunuhan dan pemerangan terhadap mereka. Tapi dikhususkan dari hukum ini adalah ahli kitab yang mana Allah mengatakan hatta yu'tul jizyata ayyadu wa hum sabirun. Memerangi mereka itu sampai mereka menunaikan bayar jizyah tunduk kepada hukum Islam, tidak disyaratkan mereka masuk Islam. Itu karena ada dalil yang lain. Jadi pengecualian. Jadi orang hukum asalnya adalah orang-orang musyrik itu diperangi hukum asal hubungan antara darul Islam dengan darul kufri adalah al-harbu Sedangkan asil adalah kondisi istisnaiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa e, Rasulullah SAW hanya memerangi orang yang memerangi beliau, itu tidak benar. Itu di awal Islam ketika sebelum perang Badar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersabar menahan gangguan orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Setelah perang Badar Rasulullah SAW diperintahkan memerangi orang yang memerangi saja dan e, mendiamkan orang yang tidak memerangi orang musik yang tidak memerangi dan orang-orang munafik pada saat itu mereka juga menyakiti Rasulullah dengan cara diam-diam tapi ketika sebelum perang Badar mereka terang-terangan menyakiti Rasulullah ketika setelah perang Badar e, diperintahkan memerangi orang yang memerangi yang mengganggu dan orang-orang munafik pun mereka hanya bisa diam-diam. Tapi setelah perang Tabuk turun surat atau bah Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi semua orang musyrik sampai mereka tunduk kepada Islam atau orang ahli kitab sampai mereka bayar jizyah dan orang-orang yang ada memiliki perjanjian itu dikecualikan dari masalah ini. Makanya Allah mengatakan waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Dalam surat At-Taubah, perangilah orang-orang musyrik itu seluruhnya kafah sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya. Kalimat kafah di sini hal yang bisa maknanya perangilah mereka oleh kalian mujtamiin, kalian dalam kondisi bersatu sebagaimana mereka memerangi kalian kafatan dalam kondisi mereka bersatu melawan kalian. Itu makna pertama. Ada juga maknanya waqatilul musyrikin kafatan, perangilah seluruh orang-orang musyrik seluruhnya. Seluruh orang musyrik sebagaimana mereka juga memerangi kalian seluruhnya. Dan dua makna ini adalah tidak bertangan dan maknanya adalah benar juga. Dan arti di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memerangi orang musyrik seluruhnya dengan cara bersama-sama. Maksudnya kaum muslimin berada di satu panji kepemimpinan. Artinya semua orang musyrik, semua orang musyrik itu diperangi bukan karena mereka memerangi, tapi karena mereka sebagai orang musyrik. Jadi alas alasan mereka diperangi adalah asyirku, bukan al-hirabah, bukan muharabah, bukan karena kital mereka terhadap kaum kaum muslimin. Kalau seandainya alasan memerangi orang musyrik itu karena mereka memerangi kaum muslimin, tentu tidak akan ada yang namanya jihad tolab. Jihad tolab itu apa? mendatangi kampung halaman kaum Muslimin untuk mengajak mereka kepada Islam. Kalau tidak mau maka jizyah, kalau tidak mau maka tunduk, maka mereka diperangi. Jadi hukum asalnya adalah diperangi orang musyrik tersebut bukan diajak damai. Jadi hukum asal dalam Islam seperti itu. Adapun kaitan praktek eh, waktu itu tergantung kepada kondisi. Ketika kaum muslimin masih lemah, sebagaimana ketika kondisi itu tergantung siasat syariah. Sebagaimana Rasulullah SAW di awal Islam belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi semua orang musyrik, tapi memerangi orang musyrik yang memerangi saja. Kemudian setelah ada tamkin, ada kekuatan, maka memerangi seluruh orang musyrik sampai mereka tunduk kepada hukum Allah baik dengan masuk Islam atau dengan bayar jizyah. Dan orang-orang musyrik itu diperangi sampai mereka e, masuk Islam hatta e, e, sampai mereka masuk Islam fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa hallu sabilahum atau mereka mau menjadi kafir zimmi bayar jizyah hatta yu'tul jizyata ayyadi wahum saghirun atau mereka mengikat perjanjian damai dengan pemimpin kaum muslimin adanya kudena, adanya uh, apa pe, uh, perjanjian antara pemimpin kaum muslimin dengan pemimpin orang musyrik sebagaimana ketika sulhul hudaybiyah di mana Rasulullah SAW melakukan uh, perjanjian damai sementara dengan orang-orang musyrik Quraisy atau dengan adanya aman al-jiwar, adanya jaminan keamanan bagi orang musyrik harbi yang masuk ke Darul Islam. Selain itu, tidak ada hukum e, pengecualian. Jadi, e, kita harus pahami bahwa e, alasan diperanginya orang musyrik di dalam Islam ini bukan karena mereka memerangi, tapi dikarenakan mereka itu orang musyrik. Karena bumi ini karena manusia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini Allah wariskan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, kepada orang-orang saleh dan Allah tidak meridhai kekafiran dan Allah tidak memerintahkan orang untuk kafir dan Allah melarang orang untuk kafir dan Allah Subhanahu wa taala hanya e, menjadikan bumi ini diwarisi oleh orang-orang muslim oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi orang musyrik supaya mereka kembali kepada fitrahnya, kepada tauhid sehingga mereka selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Jadi alasan hukumnya adalah karena mereka orang musyrik bukan karena mereka memerangi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa e, orang musyrik, orang kafir diperangi karena mereka memerangi, itu adalah alasan yang bertentangan dengan nusus syariah qat'iyah, muhkamah yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah dan itu muncul dari uh, fikih ya fikih orang yang inhizam yang kalah mental karena melihat keberkuasaan orang-orang kafir sehingga berusaha untuk merubah hukum-hukum qat'i yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah disesuaikan dengan keberadaan dia yang hidup di darul kufri. Jadi banyak hukum pada zaman sekarang ini dikaburkan oleh balaimah orang-orang yang mewarisi sifat bul'am ibnu ba'urah dikarenakan mereka uh, hidup di darul kufri mereka tidak mengalami hidup di darul islam tidak merasakan izzah islam kejayaan islam sehingga mereka berbicara tentang hukum Islam dalam konteks bingkai di negara kafir supaya hidupnya damai, tentang tidak diganggu oleh orang-orang kafir ataupun diganggu oleh para togut dan kaki tangannya. Jadi mereka lebih mengedepankan manhaj salamah, manhaj keselamatan dirinya dan pencahariannya daripada mereka e, memegang salamatul manhaj keselamatan manhaj. Jadi orang zaman sekarang mereka lebih mengedepankan, mengedepankan eh, salam salamah daripada salamatul manhaj. Pada dalam Islam yang harus itu adalah salamatul manhaj. Sedangkan masalah keselamatan jiwa, maka kita serahkan kepada Allah. Ketika orang mengorbankan prinsip karena rasa takut diganggu oleh orang kafir, takut dunianya diganggu oleh orang-orang kafir, berarti dia ke, memiliki sifat kekurang siqohan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala e, mengatakan kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan kepada kami. Rasul juga mengatakan Wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala alaika ketahuilah seandainya umat ini seluruhnya kumpul untuk mendatangkan manfaat maka eh, terhadap dirimu maka mereka tidak akan mampu mendatangkan manfaat kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan bagi dirimu dan seandainya mereka kumpul seluruhnya untuk mendatangkan madarat kepada dirimu tentu mereka tidak mampu mendatangkan madarat kecuali madarat yang telah Allah tetapkan menimpa dirimu sehingga ketika orang mengorbankan prinsip demi mencari keselamatan penghidupannya keselamatan jiwanya dan keselamatan yang lainnya. Berarti dia apa? kekurang kurang siqah dan dia tidak eh, iman terhadap takdirnya kurang. Karena dia mengira bahwa kalau seandainya orang komitmen dengan tauhid, Allah akan menyempitkan rizkinya, Allah akan menyusahkan hidupnya. Tapi kalau orang mengikuti orang-orang kafir, mengorbankan prinsipnya, maka dunianya akan dilapangkan dan kehidupannya akan dimudahkan. Itu sebagai bentuk suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan orang-orang munafik untuk menjadi orang munafik. Allah mengatakan az-zannina billahi az-zanna eh, saw, az zanna Orang-orang musyrik laki-laki maupun wanita dan orang-orang munafik laki-laki maupun wanita yang berburuk sangka terhadap Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang mana kemunafikan dan kemusyrikan itu sebabnya adalah karena buruk sangka mereka terhadap Allah. Seandainya mereka komitmen dengan tauhid, maka tidak akan diberikan kejayaan, kemudahan. Tapi kalau mereka dalam kemusyrikan dan kemunafikan, maka akan mendapatkan kemudahan dan kelapangan. Itu sebagai bentuk suudzon kepada Allah bahwa Allah akan memberikan rizki kepada orang kafir yang memusuhi ajarannya dan akan menyusahkan kehidupan orang yang bertauhid yang taat kepadanya. Itu bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Hadirin Jemaah jumlah rahimakumullah Jadi hukum asal hubungan antara darul kufri dengan darul islam adalah al-harbu dan alasan orang kafir di perang itu adalah karena mereka musyrik karena ada kemusyrikan kekafiran pada diri mereka. Adapun sebagian orang kafir tidak dibunuh, tidak diperangi di dalam Islam dikarenakan dikecualikan dari nusus syariah baik karena mereka berstatus sebagai orang kafir zimmi yang telah tunduk kepada hukum Islam walaupun mereka tidak masuk Islam ataupun mereka mengikat perjanjian sementara dengan pemimpin Islam ataupun dia masuk ke Darul Islam dengan jaminan orang muslim. Itu hukum asal yang harus kita pahami dan e, ketika kita menilai nanti ke depannya tentang apa yang akan dilakukan oleh Daulatul Islam, kita harus menilai dengan landasan hal mm-hmm. seperti ini. Tidak boleh menilai berdasarkan hukum-hukum orang kafir yang dalam hukum-hukum mereka mengharamkan, melarang untuk menyerang negara lain atau mencaplok wilayah yang lain. Karena dalam Islam adalah e, kewajiban imam adalah menyebarkan Islam ke negeri orang-orang kafir ketika tidak bisa dengan cara yang lembut, dengan cara damai dengan dakwah, maka dengan cara kita memeranginya supaya manusia tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita Ibrahim wa Muhammad wa ala Muhammad kama barakta Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya hajat. Allahumma islam wal muslimin اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوأها وعلى من عاداها يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وحلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم افتح بغداد والجزيرة للموحدين اللهم افتح بغداد والجزيرة للموحدين اللهم افتح بغداد والجزيرة للموحدين اللهم أنقذ عبادك المضطهدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة